Pertanyaan apa penyebab terbesar terjadinya musibah gempa bumi atau yang lainnya? Yang terbesar adalah kesyirikan dan kekafiran, ya. Sesungguhnya sudah disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an peringatan-peringatan kepada manusia tentang musibah-musibah yang mengancam mereka. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi dan di lautan dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Apa perbuatan tangan-tangan manusia itu? Ya kerusakan Kerusakan apa yang dilakukan? Kerusakan maksiat lebih-lebih kesyirikan. Allah sudah mengingatkan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian rusak bumi ini setelah diperbaikinya. Apa tafsir para ulama? Kata mereka, la tufsiduha bil ma'asi ba'da islahiha bit ta'at. Jangan kamu rusak bumi ini dengan maksiat-maksiat setelah diperbaikinya dengan ketaatan-ketaatan. Ya. Dengan ketaatan bumi menjadi baik. Turun berkah dari langit, turun berkah dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya kam, mereka penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kami akan bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi ya fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara maka aku katakan kepada mereka istaghfiru rabbakum mohon ampun kepada rabb kalian Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha pemberi ampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan curahkan hujan yang banyak kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan berikan kepada kalian amwal, harta benda yang banyak, wa banin dan anak-anak yang banyak. Wa yaja'alakum jannat. Allah akan berikan untuk kalian, jadikan untuk kalian kebun-kebun yang rindang wa anhara dan sungai-sungai. Nah, indah ya kan? Harta banyak, anak banyak, kebun, sungai, Masya Allah Karena apa? Karena istighfar, taat kepada Allah Azza wa Tapi kalian rusak dengan apa? Dengan maksiat. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian rusak bumi ini dengan kemaksiatan setelah diperbaikinya dengan ketaatan. Akhirnya karena maksiat Allah Azza wa Jal murka kepada mereka. Allah rubah yang tadinya nikmat menjadi nikmah. Dari nikmah menjadi nikmah. Nikmat berubah menjadi hukuman dari Allah Azza wa Jal kepada mereka. Allah tidak merubah karena mereka sendiri. Dzalika bi annahu Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hal itu karena Allah Azza wa Jal tidak akan merubah suatu nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Ya. Allah katakan walakin kadzabu tapi mereka mendustakan. Mereka tidak beriman dengan sebenar-benar iman, iman yang benar, iman yang sah, iman yang sesuai yang Allah maukan. Walakin kadzabu tapi penduduk suatu negeri malah mendustakan. Fa akhadnahum bima yaksibun. Maka kami pun menghukum mereka dengan sebab perbuatan-perbuatan mereka. Nah, jadi sadari bahwa berbagai musibah yang menimpa umat manusia itu tidak lain karena perbuatan dosa-dosa mereka dan yang terbesarnya adalah syirik kepada Allah. Lihatlah bagaimana umat-umat terdahulu. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran-pelajaran. Allah kisahkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an berulang-ulang kisah-kisah itu untuk kita baca dan kita ambil pelajaran darinya. Kenapa kaum Tsamud Allah hancurkan? Karena syirik. Kenapa kaum Ad Allah hancurkan? Karena syirik. Kenapa kaum Lut Allah hancurkan? Karena syirik dan homoseks. Laki-laki perempuan LGBT dan yang semana dengan itu. Ya, kenapa kaum Syuaib dihancurkan karena syirik dan melakukan kecurangan dalam timbangan-timbangan. Kenapa kaum Firaun dihancurkan? Karena syirik bahkan lebih daripada itu, mengaku Tuhan. Sombong, congkak, menentang hukum Allah. Nah, sekian kaum dari umat-umat terdahulu termasuk musyrikin Quraisy. Ya, tokoh-tokoh mereka mati dalam perang Badar mereka menjadi hina mereka apa menjadi kalah yang sebelumnya mereka orang-orang mulia di mata orang-orang yang lain karena apa karena syirik ya nah itu cukup menjadi pelajaran bagi kita pelajaran bagi umat yang datang setelahnya bahwa umat-umat Allah hancurkan karena kesyirikan-kesyirikan nah Kenapa mau mengulang sejarah? Cukup kita mengambil pelajaran dari umat yang lain. Jangan kita dijadikan pelajaran oleh umat yang lain. As-sa'id man i'tabara bi ghairihi, ya, kata orang Arab. Orang yang bahagia itu adalah yang mengambil pelajaran dari orang lain. Kejadian menimpa orang, dia ambil pelajaran. Kita jangan begitu. Ya, wasyaqi man i'tabara bihi Tapi yang celaka adalah yang dijadikan ibrah oleh orang lain. Celaka. Ya. Dia yang jadi sampelnya. Orang lain nonton. Oh, jangan begitu. Ya, orang celaka. Syaqi. naudzubillah min dzalik. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah berbagai ritual-ritual ya yang dianggap ini adalah warisan nenek moyang. Ini adalah budaya leluhur. Ya, apa isinya? Oh, macam-macam. Macam-macam beraneka ragam kesyirikan ternyata. Larung sesaji ke tengah lautan. Kambing dipersembahkan. Kambing hidup lagi dibawa ke tengah lautan. Ya Allah. Ya, dia juga punya nyawa, dia juga merasakan sakit, dia juga terdolimi, dia bisa berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Kepala-kepala kerbau dipersembahkan. Sekian kepala-kepala kerbau. Nah, untuk siapa disembelih? Kurban Idul Adha itu. Ya. Untuk Allah dia sembelih. Yakin bukan untuk Allah. Kalau untuk Allah ya waktu Idul Adha itu kemarin, belum lama, ya. Tapi kalau hari-hari lain kemudian kepalanya dibuang, ya. Bukan dibuang, tapi dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sembelihan daging, itu bukan sembelihan kurban hari Idul Adha. Lalu sembelihan apa? Tidak lain kecuali sembelihan untuk selain Allah. Ini yang namanya syirik. Ya. Allah sudah mengatakan dalam ayat yang pendek yang semua muslimin hafal insya Allah kecuali yang memang ya agak kebangetan kalau tidak hafal ya fasalli rabbika wanhar Allah jadikan ayat ini ayat yang pendek yang umumnya muslimin mau hafalnya tapi subhanallah banyak yang melanggarnya ini menjadi hujah dalil yang menghujat yang membantah orang-orang itu mestinya kan ambil pelajaran ayat dia hafal Fasalli li rabbika wanhar. Ya, salatlah li rabbika untuk Rabbmu. Salat karena Allah, wanhar sembelihlah, yakni juga untuk Allah. Ternyata menyembelih sembelian bukan karena Allah. Bacaan yang dibaca mungkin juga muslimin hafalnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Siapa muslim yang dihafal ini jarang sekali. Apa sih maknanya? Inna salati sesungguhnya salatku. Wa nusuki Sembelehanku Ada yang menyebut dengan makna yang lebih luas ibadahku, tapi jelas sembelihanku masuk di sini. Nusuki yakni sembelihanku, wa mahyaya wa mamati kehidupan kematianku lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Rabb sekalian alam. La syarika lahu. Tiada serikat baginya dan seterusnya. Dia baca tiap hari. Tapi dibacaan saja datang bulan Syura sembelih untuk selain Allah. Loh, mana yang kamu baca? Mana yang kamu hafal? Dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa ini syirik, syirik akbar, syirik besar. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana Allah tidak murka? Ya, Bagaimana Allah Azza wa Jal Tidak murka kepada mereka yang Berbuat kesyirikan kepadanya Syirik adalah dosa terbesar Tidak ada dosa yang lebih besar daripadanya Syirik adalah larangan yang terbesar Dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Nah Ikhwan Fidin rahimakumullah Jadi uh, Jangan beranggapan itu sekedar tradisi. Itu hanya budaya. Ya. Tidak syirik. Nah, ada orang-orang bahkan mungkin sebagian ustadz atau tokoh agama mengatakan oh itu bukan syirik, itu kan hanya budaya saja. Itu hanya apa? tradisi. Ya. Bukan kesyirikan kepada Allah. Ada yang berupaya untuk apa membenarkan praktek-praktek itu. Kita sebagai seorang muslim ya yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman kita, hadis Nabi juga sebagai pedoman kita. Ingat, Nabi mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Sekalipun itu tradisi, berarti itu tradisi syirik. Bukankah orang Quraisy dulu juga punya tradisi? Apa akan mengatakan, "Oh, ini sudah tradisi kami orang Quraisy." Ya, membuat sesajen untuk Lata dan Uzza. Jadi Nabi silakan berdakwah Islam, kami mengikuti Islam tapi tradisi kami tetap. Apa begitu? Tidak. Islam datang melihat itu tradisi, tradisi syirik. Lata Uzza singkirkan walaupun itu tradisi. Ya, Menyembelih bukan karena Allah tidak boleh. Dan orang kufar, musyrikin paham sekali itu. Kalau Nabi datang membawa Islam, artinya kami mesti meninggalkan itu semuanya. Bukan artinya kami syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan kami juga tetap melakukan tradisi sesajen kepada Lata dan Uzza. Tidak ada musyrik yang ketika itu paham seperti itu, tidak ada. Mereka justru mengatakan ja'alal alihata ilaha wahida inna hadzal syai'un ujab. Apakah Muhammad mau menjadikan semua ilah ini hilang semua jadi satu saja? Kalau kami mengucapkan la ilaha illallah, kami harus menyingkirkan Lata dan Uzza. Mereka paham itu sehingga mereka mengatakan ini aneh, nggak mau. Nah. Yastakbirun karena mereka paham. Jadi kalau begitu Konsekuensi seorang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tradisi-tradisi nenek moyang yang seperti ini tidak boleh. Ini tradisi syirik. Kalau kita muslim mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, konsekuensinya hilangkan itu semuanya. Ya. Hilangkan semuanya. Mungkin ada orang mengatakan, "Loh, gimana dikatakan azab?" Ya, kita nggak tahu azab atau bukan azab urusan Allah. Yang jelas ya ini perbuatan kesyirikan dan ini ya, bisa menyebabkan azab. Ya. Ada mungkin yang mengatakan ini hanya kejadian alam biasa. Kalau memang karena kesyirikan kenapa nggak di Amerika sana? Itu yang semuanya kufar. Kenapa nggak di Jepang, di Cina itu komunis sana? Ya, mungkin ada yang mengatakan begitu. Ya maka perlu diketahui perlu diketahui ya, bahwa ada yang namanya istidraj istidraj itu apa istidraj itu orang yang bermaksiat tapi oleh Allah dibiarkan dulu dikasih ya kemajuan teknologi dikasih kemakmuran dikasih sekalipun dalam kondisi maksiat diulur-ulur tapi nanti saatnya datang hukuman Allah tidak bisa melesat kemana-mana. Sudah datang hukuman Allah sekuat-kuatnya, entah di dunia atau nanti di akhirat. Jadi keberadaan mereka dalam suatu maksiat dan mereka dalam kemakmuran pertama tidak menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan benar. Kedua, tidak bisa dijadikan alasan bahwa tidak ada kalau begitu muslim yang dihukum karena maksiat karena mereka lebih berhak dihukum. Tidak ada alasan seperti itu. Ya. Hukuman terserah Allah. Akan diberikan kepada siapa di dunia ini. Kalau di akhirat sudah jelas. Dan juga Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Ummati ummatun marhumah." Ini jawaban kedua ummati ummatun marhumah azabuha fid dunya az-zalazil wal fitan ila akhiril hadis umatku ini umat yang dirahmati Allah azabnya di dunia gempa bumi dan lain-lain e, lanjutan hadisnya saya agak lupa ya yang ini menunjukkan bahwa adanya hukuman bagi muslimin di dunia ini rahmat bagi mereka syukur-syukur nggak ditunda seperti orang-orang kafir kalau ditunda seperti orang-orang kafir nanti di akhirat uh, lebih berat. Tapi ketika hukuman disegerakan di dunia lebih ringan. Kalau itu hanya karena maksiat bukan karena syirik, sudah bisa jadi hanya ditutup di dunia, di akhirat dimaafkan. Nah, itu nas dari Nabi. Jadi jangan beralasan kenapa nggak di Cina saja yang dihukum. Kenapa nggak di Amerika saja, di Soviet sana? Kenapa yang di sini? Ummati ummatun marhumah. Umatku umat yang dirahmati. Adabnya di dunia. zalazil Nabi menyebut dengan nas zalazil, gempa bumi. Ya, dan seterusnya dalam hadis itu ya, yang menunjukkan bahwa ini rahmat Allah. Kalau mereka memang yang bermaksiat dan dihukum ya, selama itu bukan kesyirikan ya. Selama bukan musyrik, maka bisa jadi hanya hukuman di dunia di akhirat mereka dimaafkan. Tapi kalau yang musyrik ya musyrik dunia akhirat kena hukuman ya. naudzubillah min dhali Urusan Allah Azza wa Jalla itu. Jadi uh, ala kulli hal itu yang perlu kita pahami sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kepada ayat-ayatnya. Jangan memandang yo oh, ini hanya fenomena alam ini hanya kejadian alam ya alam ada yang punya ya Allahu Rabbul Alamin Alhamdulillah Rabbul Alamin Allah Rabb sekalian alam alam ini ada yang punya Allah yang punya Allah yang mengatur Belum lama ada ulama nasional membuka Kongres Mahasiswa Kristen Indonesia menurut pandangan sunnah bagaimana? Ya jelas tidak boleh ya, seperti itu. Sudah beda agama urusan masing-masing. Kenapa? Di apa? Dukung ya, dengan pembukaan seperti itu artinya mendukung. Allahu apakah kalimat apa ini? Kiasan. Kiasan apa ini? Juga termasuk dalam kedustaan. Kalau yang dimaksud seperti tadi ma'arid dan tauriah ya. Tidak termasuk dusta ya. Inna fil ma'arid lamanduhatun 'anil kadhib. Sesungguhnya pada ucapan yang itu tauriyah itu jalan keluar dari kedustaan. Jadi untuk tidak dusta ya memakai ta'arid atau ma'arid. Ya. Ma'arid itu yang tadi contoh-contoh yang dilakukan Nabi itu. Apa hukum memakai cadar? Dan kalau berdosa apabila tidak memakainya termasuk dosa besar atau kecil. Memakai jadar khilaf di antara ulama, di antara ulama-ulama kita, ulama ahli sunnah, ada sebagian yang mewajibkan, ada yang mengatakan sunnah. Ya, ya kita pelajari dalil-dalilnya dan kita eh, apa meyakini mana yang rajih dan ulama yang berpendapat sunnah pun tentunya artinya berusaha mengamalkannya seperti Syekh Al-Albani rahimahullah beliau dalam bukunya Jilbabul Mar'ah Al-Muslimah dan bukunya Ar-Raddu Al-Mufhim menyatakan itu adalah sunnah namun beliau e, mencontohkan bahwa istri beliau pun memakai cadar Boleh apa tidak bagi kita yang merasa lebih tua usianya dari ustadz mempunyai keinginan agar ustadz-ustadz menyambangi rumah kami. Ya, harapan boleh saja ya. Boleh. Bagaimana dengan dusta dalam rangka mendamaikan saudara yang sedang saling mendiamkan? Ya. Misalnya mengatakan e, kamu dapat salam dari fulan. Ya, tadi kita contohkan kalau memang tujuannya untuk mendamaikan dan kira-kira ada pengaruh ya maka diperbolehkan Bagaimana cara mengatasi anak yang memegang HP Android ketika melihat cerita yang tidak pantas ya harus dicegah ya harus dicegah untuk memegang HP itu harus juga dibatasi diusahakan ya betul-betul terkontrol dan terbatasi jangan sampai eh, apa terbiasa ya. ya karena kenyataannya banyak mudarat dalam banyak sisi. Termasuk dalam bab yang apa? Artinya sisi kebiasaan itu sendiri ya, itu sudah mudaratnya besar. Kita belum masuk ke apa yang dilihat, kontennya apa dan ini dan itu macam-macam. Kebiasaannya itu sendiri sudah membuat masalah, yaitu ya akhirnya anak itu menjadi apa? Anak itu menjadi malas. Ya. Hana itu mungkin akan asik dengannya sehingga lelah, ya, sehingga tidak mau makan, sehingga tidak tidur, sehingga gampang rewel, sehingga malas belajar dan sudah ini saja sudah problem bagi orang tua. Saya yakin orang tua pada merasakan itu, ibu maupun bapaknya. Ini belum cerita apa yang dilihat, ya. Ini baru bab ininya saja itu. Belum lagi rebutan satu anak dengan yang lain bertengkar nangis, udah rot. Ya. Jadi memang ini balak. Ya, Android ini dari sisi yang lain balak. Maka harus di manage ya, ibarat api kalau nggak di manage itu membakar rumah. Harus di manage. Kalau tidak balak. Jadi harus hati-hati orang tua, bapak, ibu harus betul-betul hati-hati terhadap anaknya. Ya. Telah diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Hadis barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka orang tersebut masuk surga. Abu Hurairah disuruh memberitahukan kepada orang yang bertemu. Ya, pertama kali ditemuinya dengan tanda bukti sandal Rasulullah SAW. Yang saya tanyakan hadis ini dari sahabat Muad bin Jabal atau dari Abu Hurairah. Kalau ini bukan dari Muad ya, mungkin dari Abu Hurairah, saya kurang ingat. Ya, jadi di sini uh, tentu pada dasarnya ilmu itu disebar. Pada dasarnya ilmu itu disebar. Namun boleh bahkan terkadang diperintahkan untuk disembunyikan tapi tentunya tidak selama-lamanya, sesaat atau pada kondisi tertentu. Ya. Seperti Muad bin Jabal sendiri akhirnya kan menyampaikan hadis itu. Buktinya sampai kemana? Sampai ke sini kan, ke Pekalongan hadis itu. Ya. Artinya bahwa <clears throat> bab Eh, menahan suatu ilmu, menahan suatu hadis ya, itu ada waktunya, ada batasnya, ada kondisi tertentu. Walaupun pada dasarnya ilmu harus disebar, namun hikmah ya eh, apa menuntut agar ilmu itu disampaikan secara bijak agar tidak disalahpahami dan disalahpraktekkan oleh orang-orang tertentu. Pertanyaan terakhir e, berdusta agar orang yang berdusta agar orangnya tidak sakit hati apakah termasuk dusta? Misalnya makanannya tidak enak padahal kita e, tidak cocok, tapi kita bilang enak. Ya. Ya kalau kita dusta, ya tetap dusta. Tadi kan disebutkan dalam hadis. Ya. Dia mengatakan ashtahihi. Oh, saya nafsu makan ini, padahal dia nggak nafsu. Tapi gunakan tauriah, ta'arid. Ya, ta'arid Inna fil ma'arid manduhatun anil kadhib. Pada tauriah itu jalan keluar dari dusta. Misalnya ditanya gimana masakannya? Oh, masya Allah, masya Allah, masya Allah apa? <laughs> Pokoknya masya Allah. <laughs> Urusan belakang nanti itu. Ya, ya. Allah alam. Sementara di sini, Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim.